محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزني الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman wal fajr wa layalin ashar dan demi fajar dan malam-malam sepuluh Para imam menyebutkan bahwa al-fajr dimaksudkan sumpahnya Allah Subhanahu dengan al-fajr berkaitan dengan ya Arafah yaitu hari Arafah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Walayalin asr dan malam 10 masada 10 dari awal Dzulhijjah. Bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini menunjukkan agungnya dari awal 10 bulan Dzul Hijjah, di awal 10 bulan Dzul Hijjah. Keutamaannya sangat besar. Demikian mula Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman Al-Hajj syurum ma'lumat farada fihinna al-hajj Fala rafatha wala fusuqa Wala jidana fil Hajj." Bahasa ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka para siapa melakukan ibadah haji Maka jangan melakukan rofat Yaitu hal-hal yang nanti bisa mendarkan ibadah hajinya Wala fusuqa Dan tidak pula melakukan kefasikan Wala jidala fil haji Dan tidak berdebat Ketika sedang melakukan ibadah haji Ayat ini juga menjelaskan Tentang Keutamaan tentang uh, keutamaan ibadah haji sekaligus kapan dimulainya disebutkan bahwa mulainya pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan Syawal kemudian Dzulqa'dah serta 10 hari bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fil nasi bil haji Nah, ya hendaknya kalian berusaha untuk beritahu kepada manusia tentang hari ibadah haji. Wa'adhin fin nasi bil haji. Jadi supaya beritahu adzin pemberitaan kepada manusia tentang pelaksanaan ibadah haji yaitu karijalahu ala kulli dhamir ada yang mendatangi ibadah haji dengan jalan kaki ataupun dengan mengendarai kendaraan. Iaitu kan itu lifat jenami. Dia syarat mana fi Allah Muhammad fi ayam maklumat. Iaitu kan rijal wa ana kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Ia mendatangi ya dari segala penjuru liyashadu manafi'anahum agar mereka itu mempersaksikan manfaat untuk diri mereka sendiri wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat dan hendaknya mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Penafsiran ayat juga pasal ayat ma'lumat adalah dari awal nah bulan Dhul Hijjah sampai hari yang ke-10. Untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkaitan dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam Musa Salatina laila wa laila wasmanaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila jadi Allah telah berikan nah janji berkaitan kepada Nabi Musa dengan 30 hari wasmanaha bi ashr dan kami sempurnakan dengan berkaitan 30 hari yaitu bulan Dzulqa'dah selanjutnya awal sunnah Abi Asr adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah inilah bagaimana Allah telah menyebutkan beberapa ayat tentang keutamaan sepuluh awal bulan Hijjah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan mamin ayyam al-amalus salih Ahabu ila Allah min halil asr. Qalu ya Rasulullah wa jihad fi qala wa jihad fi illa rajulun kharaja bi wa malihi wa lam yajid minhu syai'ah Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai tentang aman amanah soleh daripada sepuluh hari ini. Ayat Asyr itu sepuluh awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan tidak pula jihad fisabilillah tidak pula berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan tidak pula jihad bisa bilang kecuali seorang keluar dan dirinya juga hartanya kemudian tidak kembali sama sekali jadi keluar berjihad kemudian mengorbankan dirinya dan harta bendanya dan tidak kembali sedikit pun itu baru bisa melebihi orang-orang yang beramal pada 10 awal bulan berhijrah. Dari sinilah ikhwan Allah Hendaknya kita berupaya untuk banyak-banyak melakukan amal-amal soleh. Karena tidak ada amal yang soleh yang lebih Allah cintai daripada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Para ulama juga bersih pendapat mana lebih utama beramal soleh di 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Dhul Hijjah. Dan pendapat yang paling bagus adalah pendapat dari Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan malam maka 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW al asad awal Ramadan أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر Rasulullah SAW jika masuk 10 terakhir Ramadan beliau menghidupkan malamnya tidak tidur membangunkan istrinya dan keluarganya dan juga menguatkan kepinggannya artinya menjauh dari istrinya untuk berhubungan konsen untuk beribadah kepada Allah SWT. Adapun di siang hari, ini pendapat Syekh Husain Taimiyah. Maka 10 awal bulan Dhul Hijjah itu lebih utama daripada hari bulan Ramadan di akhir 6 nah, 10 hari akhir bulan Ramadan. Inilah penggabungan antara dalil-dalil berkaitan dengan keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Dhul Hijjah. Kenapa di malam bulan Ramadan lebih utama? Dikarenakan pada malam tersebut turun Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada seribu bulan. Khairun min alf syahr. Lain halnya dengan 10 awal Dhul Hijjah di siang hari bagaimana manusia di bulan awal Dhul Hijjah tersebut banyak orang yang bersedekah. Dikumpulkan di situ pelaksanaan ibadah haji. Kemudian puasa. Sebutkan dalam hadis Abi Qatadah Rahman Muslim, "Su'ila Rasulullah SAW Ansum Arafah Qad kafir sana al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun di masa mendatang. Demikian pula banyak orang yang berkorban nanti pada nah, hari Adha pada hari ke-10-nya Berkumpulnya kaum muslimin juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Merasakan ini Idul Adha. Wahakala dari bentuk penggabungan antara dalil tentang keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan dengan awal ada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini pendapat terbaik pendapat dari Syekh Islam Taimiyah. Kemudian berkaitan dengan 10 awal bulan Hijjah di antara sahabat seperti Umar Khattab Abu Hurairah ketika masuk 10 awal bulan Hijjah ini beliau pergi ke pasar keduanya pergi ke pasar dan bertakbir bertakbir mengemaskan suaranya dan manusia pun mengikuti takbirnya Umar Khattab dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma nam ajmain. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa ada takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Secara mutlak bisa dilakukan banyak-banyak bertakbir mulai dari awal bulan Dzulhijjah Namun di sana juga ada takbir yang muqayyad berkaitan dengan keluarnya manusia menuju musal muslimin melaksanakan salat Aid sampai nanti ayam tasyrik. Di 11, 12 dan 13. Jadi ada takbir mutlak dan muqayyad. Kita tidak mengapa untuk takbir dari awal bulan Lailatul Hijjah Namun tidak sebagaimana takbir yang dilakukan pada Al-Fatha di mana seluruh dunia uh, serempak untuk banyak-banyak takbir. Wa hakala ihnasakumullah. Kemudian dari sekian banyak dalil yang saya sebutkan dari dan masih banyak dalil yang lain maka hendaknya kita berupaya untuk banyak-banyak berfikir banyak-banyak dan bertasbih banyak-banyak beramal soleh. Bahkan juga dianjurkan para ulama apakah boleh kita puasa 10 awal daripada sampai 9 eh, hari awal bulan Dzulhijjah ini secara keseluruhan atau tidak? Sebagai mengatakan kalau secara keseluruhan tidak tidak diperkenankan. Sebagai mengatakan boleh-boleh saja. Karena puasa bagian daripada amalan soleh. Namun minimal nah kita berupaya untuk bisa melakukan itu pada hari 9 yaitu ya Arafah. Sebutkan dari dalilnya dari kota Dahlah Muslim tukafir sana al-madiyah wal baqiyah. Selanjutnya ikhwan Allah Ketika sudah masuk awal bulan Dzulhijjah dalam hadis Ummi Salamah rawah Muslim Man kana 'indahu dhab wa arada yadhbah fa ra'a hilal al-hijjah fala ya'khudh min sya'rihi wa la dhufrihi syai'a Barang siapa yang memiliki sembelian korban dan dia menginginkan untuk menyembelih korban tersebut ketika dia sudah melihat dari awal bulan Dzulhijjah maka janganlah mengambil atau memotong rambut dan juga kukunya sedikit pun. Eh sunnah-sunnah bagi mereka-mereka yang hendak melakukan korban yang sudah masuk awal bulan Hijjah jangan memotong kukunya jangan pula rambutnya. Adapun sebagai manusia Itu motong jenggotnya jelas-jelas Indonesia kalau jenggot tidak boleh dipotong baik bulan Dhul Hijjah atau bulan-bulan yang lainnya. Bisa ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Umar Bukhari Muslim kasus syarif wa fulha rapikan kumis dan biarkanlah jenggot. Di jenggot di biarkan dipelihara dan tidak diambil sedikit pun. Ikhwani wasakumullah. Selanjutnya tentang korban itu sendiri nah korban bisa disebut dengan udhiyah ataupun idhiyah ataupun adhah dan juga dengan nama yang lainnya itu namanya semua adalah korban kemudian kita lihat beberapa dalil di antaranya adalah hadis Jundub radhiyallahu taala صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى بسم الله Rasulullah SAW melakukan salat pada Idul Adha. Kemudian melakukan khutbah. Selanjutnya menyembelih. Beliau mengatakan barang siapa yang sholat sesuai dengan kita. Kemudian menyembelih sebagaimana sembilan kita. Maka telah sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat. Maka hendaknya mengganti penyembelian yang lainnya dengan menyebutkan nama Allah. Dan hadis sebisa ini adalah hadis Bara bin Azib Darawal Bukhari Muslim Rasulullah SAW menyatakan Man salla salatana Wa nasaka nusukana Fakad Asaba sunnatana Barang siapa yang Sab sebagai sunnah kita Dan menyembelih sebagai sunan kita Maka telah sesuai dengan sunnah kita Wa man Zabha qabla salah fatilka lam malasyatul lahm barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka itulah kambing nah daging artinya tidak sampai dikatakan sebagai sembelian korban oleh itu ya Allah maka kita berupaya untuk bisa menyembelih sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian hukum menyembelih korban itu sendiri terjadi khilaf para ulama. Jumhur ulama menyatakan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah Abu Bakar Siddiq wa Umar Ibn Khattab sengaja nah pernah melakukan tidak korban supaya manusia tidak beranggapan bahwa itu menjadi perkara yang wajib. Manusia tidak beranggapan itu adalah perkara yang wajib. Ada pun sana pendapat lain seperti pendapat lain bin Sa'ad. Demikian pula pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Auza'i bahwa menyembelih menyembelih korban bagi yang sudah punya kemampuan adalah hukumnya wajib. Sebagaimana hal yang disebutkan tadi. faman dhabaha qabla shalah falyadbah makana ukhra barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka hendaknya menyembelih nah penggantinya kemudian ketika semua Allah dan menyebut, nama Allah itu dengan membaca basmalah asal di sini falyadbah makana ukhra al asr Fil amril wujub pada asalnya perintah menunjukkan perkara yang wajib. Itu dalil yang dipakai oleh mereka-mereka ia mewajibkan untuk berkorban bagi yang punya kemampuan. Di juga ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, "Man wajada sa'ah ayudahi falan yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban kemudian dia tidak berkorban, maka jangan mendekat ke musalla kita. Namun hadis ini akan ya Allah terjadi khilaf dan mereka adalah mauquf ala Abi Hurairah radhiyallahu taala dari mauquf. Jadi barang siapa yang punya kemampuan untuk korban dan tidak berkorban maka jangan mendekat kepada musalla kita. Jadi terjadi khilaf dengan para ulama tentang penyembelian korban. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah dan ini yang kita pilih. Sebagian mengatakan wajib. Ini pendapat Allah bin Sa'ad, pendapatnya Abu Hanifah, demikian al zai dan para imah yang lainnya. Ikhwani, yang sekumullah. Kemudian berkaitan dengan korban itu sendiri berusaha bagi kita untuk Nah menyembelih dengan korban yang baik tidak ada cacatnya. Rasulullah SAW menyebutkan la yudzi'u nam adhiyah al-awra al-bayyin awruha wal aja al-bayyin dawuha wal maridah al-bayyin maridha wa al-kasirah alladhi la tumki tidak sah penyembelian kurban dalam keadaan buta yang jelas-jelas buta ini yang pertama yang kedua pincang yang jelas juga nah pincangnya kemudian sakit jelas sakitnya dan yang keempat adalah sangat kurus yang tidak pantas untuk disembelih ini berapa cacat yang hendaknya berusaha untuk kita hindarkan tentang al awra anggota di sana namanya al-asya itu di malam hari tidak bisa melihat di siang hari masih bisa melihat. Di kali siang hari masih bisa melihat, maka yang radhi sebenarnya adalah nafsa Yang kedua berkaitan dengan sakit. Sakit kalau yang ringan, maut enam khafif, yaitu sakit yang ringan, maka sebenarnya juga tetap sah. Adapun kalau sakit sampai nanti mempengaruhi dagingnya, Islam jadi rusak maka sebenarnya tersebut itu tidak sah demikian pula pincang jadi kalau pincang ya betul-betul tidak ah, istilahnya jalan sudah betul-betul parah juga tidak sah tapi kalau masih bisa jalan dengan dengan baik bisa zahir itu masih bisa dengan bisa berlari kadang maka demikian juga tetap sah itulah beberapa Nah, catat yang berusaha bagi kita untuk bisa nah memilih hewan-hewan yang baik. Berkaitan dengan korban itu sendiri, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma rawahu Muslim Naharna Rasulullah sallam al-badah anis sab'ah wal baqarah anis sab'ah. Kita menyembelih bersama Rasulullah sallam unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang. Namun di sana ada riwayat dari Al Imam Ahmad radhiyallahu taala bahwa unta itu bisa untuk sepuluh. Nah, Syekh Muhammad Hizam taala merajihkan al Hawad lana an nakhtar hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayang bagi kita untuk bisa memilih hadis Jabir bin Abdullah yaitu unta untuk 10 orang dan kemudian unta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. Kemudian sembilan itu sendiri sembilan itu sendiri itu diambil dari bahimatul an'am. Nah, min bahimatul an'am itu berupa unta Eh, yang sapi juga dengan kerbau sebagai ulama jamus masuk dalamnya demikian pula kambing sesuai dengan zahir ayat namun di sana ada pendapat lain di nam zahiriyah bahwa dibolehkan korban dengan selain dari binatang ternak yang dikorban ayam atau yang lainnya tapi harusnya dalam pendapat jumhur ulama Dalil yang dipakai oleh mereka yang mengatakan bolehnya berkorban selain dari baitul mal an'am adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari Muslim man ittasala yaumul jumu'ah hasal janabah thumma raha fi syahril ula fa ka'annama qarraba badanah wa man raha fi syahati athaniyah fa ka'annama qarraba baqarah wa man raha fi syahati athalithah fa ka'annama qarraba lam kafsan aqran ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام أو الصحف يستمعون الذكر Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, dia mandi janabah, kemudian pergi pada jam yang pertama. Sekarang dia itu telah berkorban seekor unta. dan barang siapa pergi pada jam yang kedua, sah asalnya seakan dia itu berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, seakan dia itu berkorban dengan kambing bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat, seakan dia itu berkorban dengan ayam. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang kelima, seakan dia itu berkorban dengan sebilah telur. Namun sekali lagi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama sesuai dengan lahir ayah imbahi matil anam. Dari matil anam di mana para ulama bahi matil anam itu ma'ruf berupa unta, sapi dan juga enam kambing. Berikutnya hanya Allah Mana yang lebih utama Seorang berkorban unta atau sapi dengan kambing. Jumhur ulama menyebutkan bahwa berkorban dengan unta dan sapi lebih utama daripada berkorban dengan enam kambing. Eh, seandainya seorang korban satu sapi, kemudian kambing sebanyak tujuh, jadi kalau jumhur mengatakan lebih utama sapi. Tapi kalau Imam Malik mengatakan berkorban dengan tujuh kambing itu lebih lebih utama. Karena lebih banyak darah yang dialirkannya atau lebih banyak sembelihannya daripada satu sapi tadi. Dari kalau jumhur mengatakan karena sapi lebih banyak dagingnya maka itu lebih utama dan ini yang yang kita pilih. Dan terkadang Masya Allah mungkin dengan tujuh kambing itu tidak mencapai separuh sapi. Tidak mencapai dagingnya tidak mencapai separuh sapi. Jadi kalau memang betul-betul eh, dihitung secara harga. Nah, ikhwani wahat jazakumullah. Selanjutnya hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu al Bukhari Muslim Doha Rasulullah SAW Kapsain, amlahain, Akronain Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing yang berwarna putih yang bertanduk. Bersama wa kabar kemudian menyebut nama Allah dan bertakbir. Wada'a rijlahu ala sifahatihima. Rasulullah SAW meletakkan Nah kakinya jadi atas apa semacam rusuknya ini. Kalau kita meliti atau kita lihat dari hadis ini, mana lebih utama seorang menyembelih kambing yang warnanya putih dengan warna yang hitam? Maka jawabannya yang warna yang putih lebih utama sesuai dengan zahir al-hadis. Zabha kabsyain amlahai Membeli dua ekor enam kambing yang warna putih. Daripada yang warna hitam ataupun warna yang lainnya. Dia berusaha untuk memilih ini. tadi kalau seandainya warna yang lain pun juga tetap sah. Tetap sah. Kemudian Nah berkaitan dengan Nah, kambing itu sendiri Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyembelih enam kambing tersebut mengatakan Allahumma nam taqabbal minna min Muhammad min ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya terimalah kami dari Muhammad keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad Dalil ini juga sebagai enam landasan bahwa bisa seorang itu berkorban ya, untuk keluarganya. Ya, dirinya dengan keluarga niatan untuk keluarganya. Akan tapi kalau keluarga yang berbeda tentu jadi diperkenankan. Satu kambing untuk keluarga yang berbeda atau satu kambing untuk dua orang yang berbeda. Nah, satu kambing hanya untuk seorang. Beda dengan enam sapi bisa untuk tujuh orang. Yang jelas keluarga tersebut akan mendapatkan pahala. Kalau kita meneliti hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah al Bukhari Ila anfaqal mar'ah bi ta'ami zawjiha wa musidah kana laha ajruha wa zawji ma kasaba wa al khazin fi dhalik la yanqasu lahum ajra ba'din syai'a Jika ada seorang perempuan yang bersedekah dengan makanan suaminya maka baginya pahala. Nah, dia bersedekah dan suami juga mendapat pahala karena usahanya. Dan juga pembantunya memberikan pahala. Tidak akan kurangnya dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau niatan untuk keluarganya dan mereka tidak mengapa. Tapi kalau satu kambing kemudian untuk orang yang dua orang yang berbeda ya ini tidak diperkenankan. Ikhwani wa hafizakumullah. Selanjutnya berkaitan dengan korban itu sendiri. Kalau kita melihat secara zahir wasanna wa kabbar. Dengan menyebut nama Allah dan bertakbir disunahkan untuk labakan sering mengatakan nah wajib tidak wajib untuk mengucapkan basmalah wala taqulu mimma lam yukassimullah alaihi Kalian jangan memakan apa-apa yang disebut dengan nama Allah. Ini wajib untuk membaca basmalah. Kemudian takbir hukumnya adalah sunnah. Takbir hukumnya sunnah. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menyerahkan atau mewakilkan sembilan kepada orang lain? Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ali bin Thalib. Amr SAW eh, al-badanah واوصي ابن احمد asadaq bijuludiha wa jilaliha Rasulullah SAW perintahkan kepada saya untuk menyembelih unta dan membagi dagingnya serta bersedekah kulit dan juga pelana yang di atas unta tersebut. Jadi bentuk perwakilan kepada yang lain tidak mengapa. Kemudian di akhir wanuti al jazar min syai'a wa kunna nuti min indina. Dan agar kami tidak memberikan sedikit pun kepada penyembelihnya. Nah, adapun kami memberikan dari sisi kami sendiri. Kami berikan dari sisi kami, bukan dari bagian sembelih tersebut. Akan tapi kalau memang para penyembelih ada orang-orang yang butuh atau orang yang ada sekolah masakin dan ini diberikan bukan karena upahnya tapi memang karena jatahnya maka demikian tidak mengapa. Nah, tidak mengapa untuk diberikan bagi para jagal, para penyembelih. Nah, ikhwani, rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana kalau kita serahkan penyembelihan kepada orang yang tidak sholat? Menyerahkan penyembelihan kepada orang yang tidak sholat itu tidak tidak sah. Nah, tidak sah karena hukum orang tidak sholat adalah kafir. Sebagaimana hadis Buraidah radhiyallahu taala Rasulullah SAW menyatakan alahdul ladzi baina bainahum shalah faman hawat kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang tidak sholat maka dia ini adalah kafir. Sehingga kalau ada orang kafir yang tidak sholat, nah maka penyembelihannya tidak sah. Apalagi yang jelas-jelas dia ini kafirnya. Dia orang yang tidak sholat, yang mengaku sebagai orang Islam, itu tidak sah, apalagi yang jelas-jelas kafir. Bagaimana kalau kita menyerahkan kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani? Sembilan orang Yahudi atau orang Nasrani itu adalah sah. Wa ta'amul ladina utul kitab ahlul lakum wa ta'amukum halul lahum. Makanya Kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian itu halal untuk mereka. Dari ayat ini juga bahwa sebenarnya Alkitab kalau penyebutannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka sah. Namun kalau kita meneliti dari dalil seperti hadis Bara bin Azib, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik, tentunya yang paling utama di sebelah sendiri. Nah, sebelah sendiri kecuali rombongan tentunya bisa mewakilkan kepada yang lain. Nah, ikhwani wa hati azakumullah. Itu berkaitan dengan uh, para penyembelihnya. Dia usahakan beragama Islam. Bagaimana kalau terjadi kelupaan dalam penyembelihan? Asyik Ya Al Hajuri menyebut kalau sampai lupa maka menjadi bangke, Jadi tidak tidak halal. Sesuai dengan zahir ayah wala taklu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Dan jangan kalian itu makan apa-apa tidak disebutkan dengan nama Allah dalam penyembelihannya. Semua ulama mengatakan sah saja. Kalau penyembelihan Alkitab aja boleh kita makan, apalagi penyembelian orang muslim. Terkadang juga lupa Allah sebutkan Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Wahai Rabb kami jangan kau hukum kami manakala kami ini lupa ataupun salah. Terjadi khilaf tentang sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah. Bagi orang yang lupa tadi. Berikutnya, ikhwani wa hadizakumullah, kita lihat hadis Ali bin Thalib bahwa yang kulitnya atau pelananya itu usahakan disodakohkan. Asal nanti mereka digunakan untuk apa? Mungkin untuk tempat duduk ataupun yang lain atau bagi fakir miskin mereka makan. Jadi terserah jadi adalah bentuk sodakoh. Dan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia tidak dijual dan tidak disodakohkan. Jadi untuk menghindari keraguan-keraguan tak mayaribuk ila mayaribuk dia berusaha untuk disodakohkan. Banyak orang fakir masakin di zaman sekarang ini kita serahkan dan tidak harus satu orang fakir hanya satu enam kulit kambing. Berapa nilainya? Mungkin 30 ribu atau 50 ribu. Nah bisa jadi kasih satu kulit yang besar, eh, kulit sapi ataupun unta. Nah muhakala. Itu akan bisa memberikan arti kepada para masakin. Kemudian berkaitan dengan bagian atas unta tersebut. Ini memang ada pelananya yang juga diperintahkan untuk disedekahkan. Selanjutnya bagi para nah para orang yang berkorban bisa juga makan makan sebagian dan yang lainnya adalah digunakan untuk sedekah berkaitan jumlah yang disedekahkan itu berapa ada yang mengatakan sedekahkan 6 asul wa sulus kesir sebaliknya itu sudah banyak ada yang mengatakan yang dimakan cukup sepertiga, yang lainnya diserahkan. Ada lagi yang mengatakan bahwa sodokohnya separuh. Yang jelas berusaha baik kita, nah, eh, sebagian kita makan, ini kalau memang saya sanggup untuk makan, karena ada di antara manusia yang tidak mau daging kambing ataupun semisal dengan itu. Nah semuanya sodokan pun juga tidak mengapa. Selanjutnya ikhwan jazakumullah berkaitan dengan kembali ke hewan ternak. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian itu menyembelih kecuali musinnah. Musinnah ini maksudnya musinnah sih adalah sudah ganti gigi. Dan biasanya untuk kambing usia setahun dan masuk pada tahun yang kedua. Anu sapi dua tahun masuk tahun yang ketiga, sementara unta uh, lima tahun masuk ke enam enam pergantian gigi orang Jawa bilang ini apa sudah koel eh, para Belanda ataupun orang zaman dahulu lebih paham permasalahan ini maka al ibrah semestinya oleh Syekh Muhammad bin Hizam adalah dengan, dengan gantinya gigi Illa itu musyron khalil jadaah kecuali mendapatkan kesulitan maka hendaknya memilih jadaah yang belum yang belum poel tapi sudah berusia setahun. Nah, jadi kalau seorang dalam keadaan kesulitan mendapatkannya bisa mencari jazah. Ada lagi menafsirkan maksud jazah ya usianya adalah 6 bulan, ada lagi yang mengatakan 8 bulan. Yang jelas al-ibrah sudah ganti gigi. Cara mengetahuinya nanti gigi yang buat tersebut sudah besar dibandingkan gigi yang lain itu para belantik ataupun ini orang-orang yang berpengalaman dulu tahu mana gigi yang sudah ganti ataupun gigi yang masih enam asli semenjak lahir. Kembali bahwa usia untuk kambing setahun penuh kemudian masuk tahun yang kedua. Sapi dua tahun masuk pada tahun yang ketiga, sementara unta lima tahun masuk pada tahun yang keenam. Kemudian tidak mengapa ikhwan izakumullah berkorban dengan jantan ataupun betina. Sebagaimana hadis Ummi Karz Rawah Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i Majah tentang akikah lil ulam syatan kafiatan wal jariyah sya la ذكرانا أو إنثى نعم لا يدركم ذكرانا أو إنثى tentang akikah disebutkan bahwa untuk anak laki-laki dua ekor kambing sementara anak perempuan seekor kambing tidak memberikan madarat kepada kalian baik kambing tersebut jantan ataupun betina jika dalam akikah saja sah menyembelih kambing yang jantan dan betina, maka tentunya dalam kurban juga demikian. Dalam kurban juga demikian. Berkaitan mana lebih utama? Mana lebih utama menyembelih hewan yang jantan ataupun nabatina? Jumhur mengatakan yang jantan lebih utama. Dia nahu atyab. Dia rasanya lebih lezat. Nah, rasanya lebih lezat Sebagian mengatakan unta lebih utama, li'annahu arqam. Jadi lebih lebih lembut. Jadi kalau dimaksa itu lebih apa? Saya tidak sebagaimana yang jantan. Jadi sangat kuat dagingnya, ini butuh sekian lama dalam masanya. Dari sini terjadi khilaf. Tapi yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang lebih utama adalah jantan. Nah, bisa dua-duanya. Jadi kalau uh, masa sekarang ini, masya Allah, jadi harga belum murah. Kambing betina 600 ribu, tapi kalau jantan bisa sampai 2 juta atau 3 juta. Uh, betina murah. Jadi bisa aja nanti berkorban. Ya mungkin ikhlas di sini mampu semua yang berkorban insya Allah taala. Nah, yang harga yang murah. Ikhwani, Allah tentang uh, ah, disebutkan tadi Zukron atau Unsa Baik Yang jantan dan betina Jadi sah-sah saja Kalau kita meneliti Tentang hewan yang kita sebelih Jantan dan betina Biasanya kalau betina itu lebih banyak uh, Banyak lemaknya Nah jadi lebih banyak lemaknya jika kita berkali-kali mencoba di sana di Mahat. Akhirnya itulah kalau kita lihat nah itu rasa kambing yang jantan itu lebih lebih lezat. Karena juga nanti ada kambing yang betina yang ternyata sedang nah hamil. Itu baunya lebih tidak sedap lagi kecuali kalau orang yang mahir dalam menyembelihannya bagaimana caranya Allah alam. Nah, yang jelas ada caranya khusus katanya. Ikhwani wa akhwatumullah. Jadi kita enam lihat bahwa para ulama sudah pendapat mana lebih utama antara penyembelian jantan ataupun betina. Ya rajih adalah jantan lebih utama. Dan dua-duanya tetap sah. Nah, kembali kita nah ulang dari awal secara ringkas bahwa di bulan-bulan awal Dzulhijjah, Alhamdulillah, hanya kita berupaya untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, melakukan amalan saleh. Ya, kalau punya kemampuan korban untuk berkorban, sebagai tadi banyak dalil. Pertama adalah wal fajar wal nashr. Al-Fajar yaitu fajar pada Eh, hari Arafah kemudian oleh Nasr adalah 10 dari nah, bulan Dhul Firman Allah Subhanahu wa taala wa adzin fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin syadu mana fi alam wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat. Ayyam ma'lumat adalah 10 awal bulan Dhul Firman Allah Subhanahu wa taala al haji ashhurun ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan ditentukan mulai dari bulan Syawal Menyadul Qa'dah dan 10 bulan Dhul Hijjah. Ini bulan haji. Demikian pula Rasulullah menyebutkan Namin ayyam al-amal salih hamdallah min hadil asr. Qalu ya sallallahu kalau wasallam jihad qalu jihad wa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam minhu syai'a. Tidak ada hari-hari amalan saleh yang Nabi lebih terjadi daripada 10. Nah, hari ini yaitu 10 awal Hijjah. Para sahabat mereka tidak pula jihad fisabilillah, tidak berperang jalan Allah, tidak pula berperan Allah kecuali seorang keluar dengan dirinya dan juga dan harta bendanya dan tidak kembali sedikit pun. Kemudian juga kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala Abu Hurairah radhiyallahu taala dan juga Umar bin Khattab keluar ke pasar untuk bertakbir. Dan manusia mengikuti takbirnya. Di sini takbir ada dua, takbir mutlak dan muqayyad. Mutlak bisa dari mulai dari awal Nah, bulan Dhul saya nanti ya, ya tasyrik takbir yang muqayyad berkaitan keluarnya manusia menuju musalla dan diiringi dengan ayam mutasyrik 11, 12, 13. Jadi para lama juga berselisih pendapat mana yang lebih utama 10 akhir bulan Ramadan ada 10 awal Dzulhijjah. Syaikhul Islam merajihkan di malam hari Sepuluh akhir Ramadan lebih utama karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada siang hari lebih utama nah 10 bulan Dhul ada kemul di dalamnya pelaksanaan ibadah haji demikian pula puasa nah malafah. dalam juga banyak enam orang berkorban banyak orang bertasbih tahmid dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya kemudian ikhwan korban sendiri terjadi khilaf para ulama Sebagian mengatakan wajib. Pendapatnya lain Sa'ad, Abu Hanifah dan dan juga Imam Auza'i dan berapa yang lainnya sementara jumhur ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar meninggalkan untuk tidak berkorban karena khawatir manusia beranggapan itu menjadi perkara yang wajib. Adapun Nah, pendapat lain Abu Hanifah serta Al-Auza'i dan yang lainnya adalah perkara yang wajib dan hadis Abu yang mampu tadi Maksudnya dalam usaha hal mudahi fala yarbanna namu salana. siapa yang memiliki keluasaan untuk korban tidak berkorban maka jangan mendekat ke musalla kita. Kemudian nah berkaitan dengan sembelian korban berusaha untuk mencari Korban-korban yang tidak memiliki cacat. Buta, kemudian pincang, ada pesakit yang parah, serta sangat kurus. Nah, ada pun hewan yang ini belum kita sebutkan hewan yang mungkin hanya memiliki satu pelir apakah sah atau tidak arahnya tetap sah. Nah, demikian pula hewan yang eh, dikebiri apakah juga sah? Arahnya adalah juga sah hewan yang dikebiri. Kemudian berkaitan dan mungkin kambing yang sebagian tubuhnya dimakan oleh serigala. Apakah ini sah kita sembelih? Jika uh, betul-betul kelihatan nah pengambilannya itu parah, maka yang tidak sah. Tapi kalau yang sedikit yang diambil dan masih kondisinya bagus, walaupun dimakan sebagian oleh ajaib atau serigala, maka demikian sah. Ini belum saya sebutkan tadi. Buta di siang hari. Nah, dan juga di malam hari. Karena rojah tidak sah. Tadi kalau di siang hari masih bisa melihat, di malam hari tidak bisa. Makanya rojah adalah sah. Pincang yang sangat parah juga tidak sah. Adapun yang masih bisa berjalan, nah, walaupun tidak terlalu cepat sebagaimana yang, yang lainnya, ini ya rojah adalah sah. Berikutnya berkaitan dengan sakit. Nah, seperti karena kudis. misalnya, jadi kalau sedikit, ya demikian sah. Tapi kalau sampai merusak dari si dagingnya, maka yang rajih, nah tidak sah. Berkaitan hewan sembilan korban itu harus dari batu anam. Bahimatul anam yang diambil dari unta, sapi dan juga kambing. Dan kerbau mengikuti sapi. Ini sering ulama mengatakan demikian. Adapun sapi dan unta bisa untuk tujuh orang. Seandainya ada seorang yang beli unta nah, atau enam orang satu unta atau lima orang satu unta maka demikian juga sah. Ya, jadi tidak harus tujuh orang. Jadi satu orang yang beli unta itu sah. Nah, apalagi lima atau enam. Kemudian riwayat Imam Ahmad dari kalau onta itu bisa untuk 10 setelah Jabir bin Abdullah nahadna Rasulullah SAW al-badanah sama kita nyembelih Dalam kurban onta untuk tujuh orang wal baqarah ansama dan sapi juga tujuh orang yang lagi oleh Syekh Muhammad Hizam untuk berhati-hati maka onta untuk tujuh orang demikian pula sapi untuk tujuh orang namun kambing untuk satu orang namun dalam penyembelihan kita sebutkan dari nah, eh, tidak mengapa menyebutkan bismillah Allah akbar atau Allahumma taqabbal minna ala Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah ini dari Muhammad keluarga Muhammad dan juga dari umat Muhammad. ini kalau kita nah menyembelih bismillah Allah akbar Allahumma taqabbal minna Nah, saya min Fulan Nah, wamin ahli misalnya dan dari uh, keluarga saya misalnya. Ini kalau memang dia menyebut sendiri, engkau mewakilkan wamin ahli fulan sebutkan. Mana lebih utama penyembelihan korban warna putih ataupun hitam atau warna yang lainnya? Yang lebih utama adalah warna putih sebagaimana hadis Aisyah Anas Malik dan yang lainnya Nabi SAW kapsain amlahain akronain. Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing warna putih yang bertanduk. Berkaitan dengan tanduk, jadi apakah sembelihan itu harus bertanduk atau tidak? Lebih utama bertandu daripada tidak bertanduk. Tapi seandainya menyembelih tidak bertanduk itu juga sah. Bagaimana kalau tanduknya terluka bagian kulitnya? Terluka bagian kulitnya ini juga sah. Ataupun mungkin patah nah sedikit dari tanduknya. Demikian juga sah. Atau mungkin telinganya ada semacam kei. Jadi kalau di zaman dahulu ya untuk pengobatan ya jadi di kai dipanaskan sesuatu ditempelkan ke telinganya. Jadi katanya lebih sehat. Ini juga namsah. Bagaimana yang terpotong telinganya dua-duanya? terjadi khilaf para ulama yang rojih tidak sah jadi terpotong telinga dua-duanya nah ini yang rojih adalah tidak sah tapi nanti mungkin ada sebagian pendapat dari asatid yang ada di sini dan nah, silakan mengambil pendapat yang mana ada masalah fikih masalah istihadiah ya tidak bisa kita masa dan nah, sebagian sebagian yang lainnya berikutnya ya Nah, berkaitan dengan Eh, para jagal ya kita memberikan di sisi kita sendiri ini tidak diambilkan dari uh, karena penyembelian korban. Jadi kalau memang orang eh, tersebut berhak untuk mendapatkannya, maka tidak mengapa diberikan. Hanya pendapat dari saya Nizam, pendapat juga yang lainnya bisa dirujuk ke sana. Ada hadrah-hadrahnya. Nah, berikutnya, nah, ikhwan jazakumullah. Jadi ini masalah korban dan ini sudah banyak para asyadid yang menjelaskan tentang lam. Mana yang lebih utama uh, berkaitan dengan korban ini di apa istilahnya dibagikan dalam bentuk mentah ataupun matang. Nah, kalau masalah kikoh, al khilaf para ulama lebih utama dibagikan dengan dalam keadaan mentah ataupun sudah matang. Yang kuat adalah yang sudah matang. Tapi kalau dalam sembelihan korban itu rata-rata diberikan dengan dengan mentah. Mereka mengolah sendiri. Kalau kita masakan semuanya mungkin dia, nah, tidak cukup. Nah, dan begitu banyak terkadang juga nah, jadi tidak bisa dimakan dalam sehari itu. Nah, kita bagikan dengan mentah. Berikutnya berkaitan dengan Idul Adha itu sendiri. Nah, sudah kita ambil secara ringkas amalan-amalan yang soleh pada awal Hijjah, kemudian tentang korban-korbannya. Selanjutnya berkaitan dengan hari kurban itu sendiri. Pelaksanaan takbir ya, serentak para ulama sisi pendapat tentang kapan dimulai takbir Sebagian mengatakan yang kalau Syekh Mubil bin Hajawadi dengan takbir Itu ketika keluar Menuju musalla kaum muslimin Dengan meraskan suaranya Ada pun jumlah ulama Yang dikuatkan oleh Syekh Nayahmillah Hajuri Jadi mulai terbenam Masuknya Malam hari raya sudah uh, bertakbir. itu Waitukul iddah Allah ala ma wa ala kum tashkurun. Sembahkan iddah kemudian bertakbir kepada Allah agar itu bersyukur kepada Allah SWT. Adapun takbirannya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW harus demikian bentuknya. Di Indonesia rata-rata takbirnya adalah tiga ataupun dua. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allah akbar la ilaha Ada lagi Allah akbar Allah akbar. La ilaha illallah akbar Allah akbar lillahi alhamd. Jadi ada yang tiga, yang dua. Ada lagi Allah akbar. Naam Allah akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Allah akbar wa ajal. Nah, wahakala. Al-amr sah. Jadi boleh kita takbir dengan sirah manapun. Jadi tidak harus tiga-tiga ataupun dua-dua Nah, karena sebagian menyesatkan yang sebagian lainnya. Yang jelas dari khusus dari Nabi SAW takbirnya harus demikian tidak ada. ayahnya walidakimullah ala hadakum. Jadi ini akan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini bisa saja bentuknya dengan beraneka ragam. Allah akbar kabira, Allah akbar. Nah, wa ajar. Allah akbar sama Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nah, tiga kali Kemudian dalam Idul Fitri berakhir sebelum dalam khutbah. Jadi kalau sudah ah, sebelum sholat, ini sudah sebelum sholat, itu sudah selesai. Jadi kalau sudah ditegakkan sholat maka sudah berakhir. Tapi kalau takbir dan hal itu yang tak. Jadi terus memanjang sampai ayam tasrif. Jadi silahkan juga siapa Allah untuk takbir setiap kali selesai enam salat. Namun tidak sebagian dilakukan dengan enam jama'iyan dengan bersama-sama dan pendapat dari Syekh Muhammad bin Hadil Wadi rahimahullah taala kalau terjadi kebersamaan tanpa unsur kesengajaan maka demikian tidak mengapa. Nah, terjadi kesamaan tanpa unsur kesengajaan maka demikian tidak mengapa. Tapi kalau menyengaja, nah bersama-sama seperti ada pemandu, maka tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Wahai hadi hadi Muhammad SAW. Nah, sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Berikutnya yang Allah. Ketika bulan Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, disunahkan bagi kita ketika pergi untuk makan lebih dahulu. Nah, dan kurma kalau memang tidak punya kurma bisa makan yang lainnya akan tapi kalau pada ini Idul hal, disarankan bagi kita untuk tidak makan kemudian bersegera nah selesai nah khutbah menyembelih dan memasaknya setelah itu menikmati dari sembelihannya. Ya ada perbedaan. Kemudian Rasulullah SAW ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dia melakukan sholat di musalla tempat berkumpulnya manusia itu di lapang di tanah lapang tanah yang luas kita mengetahui Rasulullah SAW meninggalkan masjid Nabawi dengan masjid Nabawi pada sholat di situ dilipatkan sebanyak 6000 daripada masjid yang lainnya Berbeda dengan masjid uh, eh, Ka'bah dilibatkan satu seribu. Ini Baitul Maqdis Masjid eh, al dilibatkan sebanyak uh, eh, 500. Tapi Rasulullah SAW berusaha meninggalkan dan sholatnya di musola. Dari sini sunnahnya sholat di musola bukan di masjid. Untuk apa? Untuk menampakkan syiar Islam. Dan berbeda dengan hari yang lainnya. Sampai perempuan-perempuan Nama huyat yang haid ataupun wanita-wanita pingitan diperintahkan untuk keluar menghadiri, menyaksikan tentang enam hari itu sendiri. Banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa berzikir kepada Allah swt Berkaitan dengan hukum salat itu sendiri, jumhur mengatakan adalah sunnah namun saya ada pendapat lain bahwa salat Idul Fitri atau puasa Idul Adha hukumnya adalah wajib. Juru mengatakan sunnah adalah sebagaimana hadis Abi Allah. ketika ada seorang laki-laki tanya Rasulullah SAW tentang Islam atau amal-amal yang itu juga tentang Islam, kemudian juga puasa atau zakat. Ketika ditunjukkan tentang sholat, hal alaihi hal. masih ada kewajiban bagi saya saya ini pada saat waktu kau Allah tidak ada lagi illa anta tawwa kecuali kalau engkau melakukan dan salat salat sunnah yang diambil oleh jumlah ulama bahwa selain salat lima waktu itu hukumnya adalah sunnah baik itu tahdid masjid salat id atau yang lainnya tapi kalau pendapat yang lainnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kamu muslim untuk keluar menuju musallah sampai mereka-mereka yang haid, perempuan yang haid ataupun kerja gadis dan keluarkan ini menunjukkan perkara yang wajib. Ini adalah khilaf para ulama tentang hukum syair itu sendiri. Yang jelas kita berusaha namun untuk bisa menghadirinya. Karena Rasulullah ida nam Mala salla yang melaid khalaf tarik. Rasulullah salat pada dan hari raya Aid dia berusaha untuk mengisi jalan. Jadi jalan yang berangkatnya dan pulangnya itu berbeda. Yang demikian adalah untuk menampakkan syiar agama Allah SWT. Wa yu'adzim syiar Allah Para syiar mengaku syiar agama Allah itu merupakan ketahuan dalam hati. Jadi disunahkan untuk menyelisih jalan dan juga disunahkan untuk mandi sebelum pergi ke musola karena berkumpul manusia pada waktu itu. Semua dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau hendak melakukan salat dan nah, salat Rasul yang berjumah mandi sebagaimana mandi pada hari Jumat dan juga memakai pakaian yang yang baik. Nah, ikhwani perhatikan sekumullah. Ini berkaitan dengan dalam salat secara ringkas pada hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Kemudian berkaitan khutbah. Jadi karena tadi sebelum berangkat tidak disunahkan untuk makan berbeda dengan Idul Fitri, maka khutbahnya itu diperingkas tidak sebagaimana pada hari raya Idul Fitri. Adapun sholat sunnahnya bagi imam 6. Salah baca surah Al-Fatihah bisa baca surah Qaf untuk rakaat pertama. Yang kedua adalah dari satu al qamar, surah Al-Qamar. Atau sebagaimana yang lainnya di rakaat pertama selesai Al-Fatihah baca surah Al-Ala, surah Al-Ala. Yang kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Namun kalau kita meliti, enam hendaknya berusaha untuk melihat keadaan makmum. <clears throat> Ini keadaan makmum. Terkadang salat dengan ala-ala aja sudah kepanjangan. Dan juga al sudah terlalu panjang. Bagaimana nih kalau kita salat eh, membaca surah Qaf, demikian pula rakaat kedua surah Nah, Al-Qamar. Kita masih ingat tentang kisah Muad bin Jabal ketika salat bersama Rasulullah SAW saat Isya kemudian kembali kepada kaumnya kemudian salat dan membaca surah Al-Baqarah. Lalu ada seorang yang keluar <clears throat> tidak melakukan salat bersama Muad bin Jabal. <clears throat> ketika selesai mengatakan anta munafik untuk ini orang munafik. Qala la Rasulullah SAW tidak. Aku beritahu kepada Rasulullah SAW. Maka Fama ghadiba Rasulullah SAW yang main. Nah, asyad min dzalika al Rasulullah SAW tidak pernah marah sebagaimana hari itu. Ini marah kepada Mu'ad bin Jabal. Saya mengatakan afatanu anta ya Mu'ad. Apakah engkau ini adalah penimbul fitnah wahai Mu'ad? Uh, ah, Salli bikada wa kada. Syams wa duhaha wa layli riwayah wa duha. Nah, fa inna min waraika sakim wal marid Badul hajah karena di belakang kami itu ada orang yang nam sakit. Ada orang yang punya kebutuhan. Ada nam dan abdu'aif Ada orang yang lemah. Maka hendaknya imam perhatikan keadaan makmum. Ini kalau memang siap, ini misalnya pondok pesantren ini tidak ada lagi sholat kecuali lam santri-santri mana tidak mengapa kita panjangkan. Dia lihat kemaslahatan. Karena kejadian di tempat kami, masya Allah. Ya sebagian ustadz mungkin ya sekali waktu makan sunnah, ternyata nah ummahat itu tidak konsen karena anak semua menangis. Nah, misalnya kemarin masalah lari kesal kemari, tangisan tidak berhenti. henti Ibunya ini bagaimana? Nah, ibu perasaannya. Ya, maka hendaknya sekali lagi memperhatikan keadaan makmum. Ya, imam harus pandai-pandai melihat keadaan makmum supaya tidak lari, dari dakwah demikian pula tidak lari dari Islam ataupun tetap senang kepada kita al harus jamaah ini penting bagi kita ikhwani wahatnya sakumullah berikutnya nah berkaitan dengan uh, sunnah kita lakukan tadi berusaha untuk mandi bagaimana kalau tidak mandi tetap sahaja nah orang tidak tidak mandi Bagaimana kalau seorang enam enam terlambat enam terlambat pada sholat tersebut maka bisa sholat sendiri. Nah sholat sendiri kalau terlambat datanya sampai selesai imam nah, sholat baru datang karena pasti ada pasti ada orang terlambat karena mungkin ada suatu kebutuhan ataupun yang lainnya sehingga mungkin untuk terlambat maka bisa sholat dua rakaat dan tidak ada Rasulullah SAW itu pelaksanaan itu dengan azan ataupun iqamah pada hari raya ataupun pengucapan nah, eh, salat jamiah misalnya tidak ada. Dia datang langsung nah sofnya kemudian memulai salat itu sendiri. Ini berkaitan dengan uh, eh, salat. Jadi jangan sampai dan kita nah berupaya untuk menjadikan manusia lari dari dakwah tadi. Demikian pula membuat bid'ah dalam agama. Terlebih lagi ini al sunnah wal jamaah. Dan di sana ada hadis. Nah, ada hadis yang mungkin sudah ma'ruf di kalangan ikhwah. Salat rajul ma rajul azka indallah Allah min salatihi. Nah, wahda wa salatu rajul ma rajulain asya inda Allah bisati rajul ma'a rajul wa kullama kathur asya inda Allah wa habba Allah subhanahu ta'ala salatnya seorang dengan seorang lain lebih utama dari salat sendiri salatnya seorang dengan dua orang eh tiga orang berjamaah lebih utama daripada salatnya dua orang dan setiap kali bertambah banyak maka lebih Allah cintai dan lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi silah maka kita berupaya untuk bisa nah, mengambil dengan jamaah yang lebih banyak. Akan tapi dilihat juga apakah jamaah tersebut sesuai dengan sunnah ataupun tidak. Yang jelas dalam nah, al sunnah sebagaimana nasihat dari Syekh Nabi bin Hajar Wadi berusaha untuk bisa memiliki nah, pembeda dengan yang lain dan menegakkan sholat uh, eh, Idul Fitri dan dengan sesama al sunnah itu akan lebih bisa menegakkan sunnah. Nah, bisa lebih menegakkan sunnah. Dan kalau kita sudah bisa melaksanakan demikian tadi, maka akan uh, bisa uh, bertambah. Jadi semakin hari akan semakin bertambah. Berbeda dengan kita sholat di belakang hal beda Nah, jadi hendaknya kita berupaya untuk menempuh. Nah, cara ini, alhamdulillah ini sudah punya tempat jalan luas. Eh, mungkin harus sunnah berusaha untuk datang, nah bersama-sama. Dan sholat Jumat saja, sholat Jumat saja, jadi seorang menjadi imam, yang satunya makmum. Seorang jadi khatib, satu satunya makmum itu sah. Jadi tidak harus 40 ataupun 30. Nah, tidak demikian. Bagaimana dengan sholat itu sendiri? Ini sudah banyak al-sunnah berusaha untuk bisa ada tamayus namanya. Nah, tamayus dengan yang lainnya. Kita tambahkan syariat Islam karena kalau kita ah, melihat dari mulai khutbah saja rata-rata orang awam dalam khutbah dimulai dengan takbir. Rasulullah SAW ketika khutbah pada Nah, itu video dengan apa dimulai dengan ya Alhamdulillah, Nahmatu Nasta'in. Tidak ada takbir lebih dahulu. Dan nanti ada takbir nah, pada pertengahan khutbah. Nah, jadi dengan itu, ikhwan sekali lagi bisa uh, menegakkan sunnah. Nah juga di sana ada penelitian yang lain. Nah terkadang jabat tangan laki perempuan لا an أحدهم fi رأسه bi من حديد خير لهم من أن يمس يد امرأة لا Kalian ditusuk di kepalaian dengan jarum besi itu lebih ringan daripada menyentuh tangan perempuan tidak hal bagi dirinya. Belum lagi nanti nah bagaimana perempuan-perempuan yang keluar kemudian mengenakan pewangian ayu ma'imra'ah tidak istatarat atau salatuha hatta Siapa pun perempuan yang keluar dan keadaan dia menggunakan minyak wangi, maka tidak akan terima sholatnya sampai mandi. Nah, ini merupakan perkara yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat. Jadi keluar dalam keadaan pakai biju, pakai minyak wangi. Ayu ma'ibra khawajat Istatat hayazani hari yang lainnya. Siapa perempuan yang keluar dari minyak wangi, maka dosanya sebagaimana dan pezina. Kita akan mengundang fitnah yang sangat besar. Maka dengan kita al sunnah uh, eh, sunnah ini akan semakin nampak. Nah, apalagi kondisi uh, keadaan kita di masa sekarang ini sangat merihatinkan Bagaimana eh, orang-orang uh, orang -orang yang berusaha menekan sunnah semakin dipojokkan, semakin dihimpit dan musuh-musuh Allah semakin berani kepada al sunnah. Nah, kalau kita terus tidak menampakkan yang sebenarnya, maka akan mereka semakin berani. Nah, bahkan juga anjuran dari pemerintah tidak boleh kita melarang tentang Idul Qadir. Ya, harus ada persatuan antara Sunni dan Syi'i. Tidak mungkin. Tidak mungkin persatuan antara Syi'i dan Sunni. Karena sudah beda secara keseluruhan. Apapun terjadi berbeda. Masalah sholat, masalah sahabat, masalah Al-Quran. Semua ada perbedaan. Bagaimana akan bisa ta'awun dengan yang jelas-jelas sesat keadaannya. Nah orang awam tidak bisa membedakan. Bahkan mereka menganggap bahwa syiah ini adalah manfaat yang kelima. Mengaku keabsahannya. Nah. Ikhwani. Wahazakumullah. Inilah berapa eh, nasihat yang ringkas berkaitan dengan korban. Dan ada sebagian yang belum kita sebutkan, mungkin ada enam pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan ya, kita akan lanjutkan ke enam dieng. Dan Afan ini, ini eh, kurang fit kondisinya, jadi tidak bisa menyampaikan dengan dengan baik. Nah, kalau ada yang bertanya. Bagaimana ketika Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat? bagi tetap menunaikan sholat Jumat? Kalau berkaitan dengan dua Id, nah, bisa kita lakukan dua-duanya. Atau kita lakukan Idul Adha, kemudian nanti sholat Jumat kita ganti dengan sholat Duhur. Nah, cuma kita hari dengan sholat Duhur. Ini perkara ma'ruf yang sudah dibahas Nah, sekian banyak pertemuan. Dan ketika sedang mengurusi korban, seringnya mendekati waktu duhur. Nah, kita menggabungnya dengan sholat asar sedang mengurusi korban. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada penggabungan gara-gara nyembelih korban ini. Nah, tidak ada penggabungan. Sekali lagi berusaha untuk mengurusi korban dengan cepat saya itu bisa memakan dari sembilan tersebut. Jadi sunnahnya demikian. Jadi kenapa kita uh, tidak disunahkan untuk makan lebih dahulu sebelum pergi sholat Idul Adha? Karena tadi tidak akan bisa menikmati dari sembelihannya. Jadi segera dimasak, itu bisa makan. Nah, Adapun penggabungan itu bergantian dengan musafir apalagi kosor. Ada sebagian manusia yang kosornya tidak boleh. Jadi bolehkan kosor itu ketika musafir sebagaimana hadis Abdullah bin Umar al-Bukhari Kuna musafir man SAW Fakana lazim ala Kami musafir sama Nabi SAW Beliau tidak menambah dari dua rakaat Bolehkah kita mendoakan kepada orang yang menghina agama atau sunnah? Berkaitan mendoakan untuk mendapat hidayah. Ya demikian tidak apa Rasulullah SAW mendoakan kepada Abu Jahal, kepada Umar Khattab yang waktu itu belum masuk Islam. Allah ma'azil Islam dihadayain rajulain di Abi Jahal bin Hisham, Abu Umar Khattab kepada Allah SAW Abu Umar Khattab ya Allah berikan kemuliaan Islam dengan dua orang ini Abu Jahal bin Hisham atau Umar Khattab Allah memberikan hidayah kepada Umar Khattab Abdullah bin Abbas menyebutkan Mazillah Aizah Menurut selama Umar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan ketika Umar masuk Islam. Akan tapi kalau orangnya sudah mati dan penghinaannya sampai kekufuran, maka demikian tidak boleh. Seperti menghina seperti orang-orang Syiah yang menghina agama, kalau katanya rusak. Aisyah mengatakan, ah, Aisyah dikatakan pezina atau seluruh sahabat katakan kafir, maka mendoakan seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita mendoakan. Allah berfirman dalam surat Taubah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innam kafara billahi wa rasulihi matu wa Jangan kau mendoakan kepada seorang pun di antara mereka. Jangan berdiri atas kuburannya. Aslinya ah, mereka ingkar kepada Allah Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Ini tidak boleh. Jelas-jelas ini penghinaan sampai tinggalan kekufuran. Tapi kalau tidak sampai tingkatan kufuran, nah, eh, seperti orang yang mengatakan, jadi hanya sekedar meledek orangnya, bahwa itu jenggotnya kayak kambing misalnya. Yang ini hanya orangnya, memang bentuknya kayak kambing misalnya, bukan karena agamanya, ini termasuk kabair. Man tidak tidak mengapa kita untuk mendoakannya. Ya dilihat penghinaan terhadap agama ini tinggalkan kufuran atau tidak. Kalau syarat yang kufuran maka tidak boleh bagi kita untuk mendoakannya. Tapi kalau masih hidup kita doakan hidayah. Taib, doakan hidayah sebagaimana Rasulullah SAW Mendoakan kepada Abu Jahal, kepada Umar Khattab. Bolehkah mengatakan ada orang sujud? Nah, Ini maksudnya apa itu sendiri jelas ini. Nah, depan kaum muslimin. Dalam jamaah masjid. Ada orang sujud. Apa ini? Hah? Orang syiah. Mereka mengkabarkan ada orang syiah kepada kaum muslimin. Eh, saya sujud syiah. Tapi Orang syiah kepada kaum muslimin. Nanti tidak mengapa kalau uh, istilahnya Nah, ini jelas-jelas menterinya besar ini orang Syiah, kalangan kamu muslimin ini orang yang orang Syiah. Banyak para ulama menyebutkan dalam takrib ataupun tahrib ini bukan hanya sekedar jamaah kaum muslimin disebutkan buku kaum muslimin bisa bisa membacanya ala rajulun indahu tasyayyuk ini memiliki pemahaman syiah nah tidak mengapa nah sebutkan juga tentang Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai memberikan pengaruh kepada Abdul Razak As-San'ani. Sebabkan karena Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai memiliki pemahaman Syiah, tasyayya. Ini diabadikan dalam buku-bukunya. Tentang berkorban untuk orang meninggal yang tidak mengapa. Berkorban untuk orang meninggal ini masuk bagian dari sedekah. Ini pendapat yang yang kuat. Dia tidak mengapa. Misalnya korban untuk orang tua kita. Ya, toib. Ini pendapatnya di antara pendapat Syafi'iyah dan juga yang lainnya. Jika si mayat ikut arisan tabungan, apakah tabungan tersebut digunakan untuk korban senam mayat? yes, ditab, nah, digunakan. Nah, sebagai korban untuk mayat tersebut. Nah, kalau memang punya korban memang disengaja digunakan tabungan untuk korban sudah niatannya. Berkaitan juga dengan uh, seorang membeli dalam niatannya itu untuk korban. Kemudian nggak jadi korban apa yang termasuk nadar bukan kalau belum dilafatkan maka tidak masuk nadar. Tapi kalau lillahi alayya an albah lam syatan fi Wajib bagi saya karena Allah untuk menyembelih kambing pada hari ini. Uh, pada hari ini misalnya hari nanti pada uh, eh, Sepuluh Hijjah. Maka seperti itu sudah jadi wajib nazar Nah, eh, dia melakukan nadar. Tapi kalau dalam hati membeli, nah dalam yang ini beli kambing, ya nanti kalau ada kemudahan saya sembelih. Ini belum masuk nazar Nah, belum masuk nazar Dan di sana ada hadis Al-Kafsyah Al-Mari ada juga khilaf para ulama tentang hadis ini. Ini dunia ila arba'ah. Dunia itu untuk empat. Pertama, abdi radhiyallahu malan wa ilma. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan juga ilmu. Fayataki fi rabba syirfi rahimah. wa haqqah. Fa min alal manazil. Allah berikan rizki berupa ilmu dan harta. Ia bertakwa kepada Allah, yang rahmi dan juga Mengetahui hanya Allah, maka ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa 'abdi ilman wa malam. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak rezeki berupa harta. Fawa shadiqun niyah. ya ini jujur niatannya. Lau kana limal la'amiltu kama amila fulan. Kalau saya saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana fulan fawa biniyatihi fa'ajruhu sama. Maka dia dengan niatannya pahalanya sama. Pahalanya sama dengan orang yang banyak hartanya yang berilmu. Yang kedua tadi adalah orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Tapi dia jujur niatannya. Fawa biniyatihi fa'ajruhu sama. Maka dengan niatannya itu pahalanya sama. Kemudian yang ketiga adalah hamdin Rasulullah ma'an wa ilma. فتخبط في ماله بغير, علم ألا في ربه ولا يشكر رحمه ويرث الله حقه فهو من أخبث المنازل yang ketiga adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta kemudian Allah tidak memberi berupa ilmu dia serampangan dalam menggunakan hartanya sama dalam menggunakan hartanya tidak bertakwa kepada Allah tidak punya musturahmi dan tidak mengetahui haknya Allah, maka orang ini kedudukannya orang yang paling jelek. Dan yang keempat, abdin lam yarzuquhu lam yarzuquhu ilman wala mal Wa yakul lau kana limal la la'amiltu kama amila fulan. Fawa bi niyyatihi fawizruhuma sawa. Fawizruhuma sawa. Seorang hamba yang Allah tidak berikan kepadanya harta, tidak punya juga ilmu. Dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana fulan. Yaitu fulan yang kedua tadi. Maka dia dengan niatannya tersebut, dosanya sama. Ini penting bagi kita untuk bisa menjaga niatan yang belum bisa korban. Dalam hatinya, nah, dalam hatinya nanti kalau saya punya harta saya akan berkorban. Sudah dapat pahala niatan. Tapi apakah sama dengan korban? Ya tentunya tidak sama. Itu. Jadi berkaitan niatannya enam sawa. Tapi kalau sisi amalnya tidak sama. Ketika fuqara hajirin datang kepada Nabi SAW ketika mereka bisa sedekah, usallun kama nusalli, yusumun kama nasum, yutikun wala nutik, yusudakun wala nasudak. Mereka itu bisa puasa sebagaimana puasa mereka sholat bagaimana kami juga sholat mereka bisa ambil semudah kami tidak bisa mereka sodakoh kami tidak bisa sodakoh Rasulullah menunjukkan untuk banyak berzikir kepada Allah Taala, menjadi Allah, Allah Akbar. Orang-orang yang kaya ikut mengamalkan itu. Bagaimana jawab Rasulullah? Zalika Allah yu'tihi may Itulah anugerah Allah ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, jadi rezeki itu kehendak Allah Taala. Seorang kadang kerja yang santai duitnya banyak, dari kita kerjanya dengan sungguh-sungguh keluar keringat rezekinya sedikit banyak terjadi nah dan kebanyakan para ulama itu menjadi fukara masakin jarang terkumpul nah kecuali live saat saat pun Malik bin Anas dan yang pula para imam yang lainnya tapi rata-rata adalah fukara masakin kalau orang punya ilmu tetap rata masakin Abu Hurairah Allah bin Amr bin Anas Amas Nam Syubah Imam Ahmad Syafi'i sekian banyak orang-orang yang kepala masakin. Terus yang bagus ini. Saya matanya sudah mulai agak gimana gimana. Mana mungkin korban sapi atau sapi lebih utama dari kambing. Nah Rasul sendiri korban dengan bibas kambing. Rasulullah juga pernah berkorban dengan sapi. Nah, jadi tidak hanya kambing. Nah, Allahumma alamin Muhammad wa min ahli baiti ya selain dari keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad sudah saya sebutkan dari dalil tentang sapi lebih utama atau unta lebih utama daripada sapi sapi lebih utama daripada kambing nah hanya Hurairah Rawahu Bukhari Muslim Waman musim ata fi sa'ati al-ula faka'annama korba badan siapa yang datang pada waktu yang pertama dia itu berkorban seperti korban unta. Waktu yang kedua sapi, waktu yang ketiga kambing. Sekarang lebih utama mana? Dan utama tentunya yang pertama datang hari Jumat. Nah, inilah yang dipakai jauh oleh jumhur ulama bahwa korban sapi itu lebih utama daripada kambing. Kenapa kan dagingnya lebih banyak? Zahir hadis juga begitu. Data hari Jumat aja sama yang korban unta, oh, didahulukan. Ini menunjukkan tentang keutamaannya. Kalau yang Malik tadi sebutkan sapi satu, kambing tujuh. Imam Malik mengatakan lebih utama nah kambing yang tujuh. Karena apa lebih banyak penyembelihannya. Tapi kalau jumhur mengatakan lebih utama sapi. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Enggak percaya nanti silakan dicek itu. Cek nanti beli ini kambing harga 3 jutaan. Nah, ini belikan sapi satu. Coba banyak mana? Nah, kita kemarin nah, pernah ya lihat sendiri kambing empat itu harganya kan sudah empat juta. Atau mungkin lebih. Dengan beli enam daging sapi sejuta. Ternyata imbang itu. Imbang dagingnya ya, antara kambing dengan harga sapi sejuta ya. dan juga membunuh al-kibas seperti al maus seperti al-kibas. Nah, nanti pembahasan yang lain. Ya jelas kita sebutkan dari jadi jumhur mengatakan lebih utama korban unta dan baru sapi kemudian baru nah, kambing. Eh, ya, sudah semuanya ya. Tapi kalau Isra bisa difahami. Nah, ada pertanyaan lagi yang bisa dijawab oleh Ustaz Usman ataupun Ustaz Al Masud yang lainnya. Nah, kalau memang ada pertanyaan, dan kita harapkan sekali lagi untuk bisa sunnah akan syiar. Orang syiar aja sudah berusaha akan syiar bahkan mengundang masyarakat. Mengundang masyarakat itu dikasih sembako syiar. Yang penting bisa nampak syiar. Itu pengaruhnya besar. Bagi sunnah, sekian banyak. Saya bisa menamakan enam syiar ada sunnah jamaah. Nah, dan demikian Allah sebutkan wa'iddu lahum masatum quwwati wa miribatil khail. Kalian tambahkan kekuatan kalian ibarat khail terhibuna bihi Allah aduakum untuk angkut lagi musuh kalian, musuh Allah, musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Ini penting menampakkan. Nah, syiar Islam al-sunnah wal jamaah. Nah, saya demikian Nah kalau ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh